pertama yang di situ telah kita uh, bacakan perihal Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua ialah maji'u malakil mauti ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Datangnya malaikat maut yang mendatangi Nabi Musa alaihi salam. <clears throat> ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك di antara sekian berita yang wajib bagi kita untuk mengimani dari berita-berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyratus saah tentang tanda-tanda akan tibanya, akan datangnya, akan terjadinya kiamat. Tentang tanda-tanda akan datangnya, akan tibanya, akan terjadinya kiamat. Di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala ialah mitlu khuruji ad-dajjal. Di antara riwayat yang sahihah berita yang dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu pemberitaan beliau tentang akan munculnya dajjal akan munculnya dajjal yang kedua ialah di antara tanda-tanda hari kiamat yang di situ Nabi beritakan nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam fayaqtulahu setelah itu nabi ataupun berita tentang turunnya Nabi Isa berita tentang turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal kemudian di antara sekian tanda-tanda hari kiamat yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah khuruju ya'juj ma'juj akan keluarnya atau munculnya ya'juj wa ma'juj yang kita mengenal tentang <clears throat> kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam penghujung surat Kahfi Fabarakallahu fikum Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada uh, yaitu kemampuan yang di situ dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata sebuah dinding yang tidak mungkin akan dibobol, tidak mungkin akan diruntuhkan kecuali Allah mengizinkan waktunya. Allah mengizinkan waktunya untuk dihancurkan. Kemudian khuruju ad-dabah, khuruj ad Juga akan munculnya binatang yang di situ bisa berbicara, akan munculnya daba yang dimaksud dengan eh, seekor binatang yang di situ mampu berbicara. Juga tulu usyamsi min magribiha, tulu usyams min magribiha. Di antara tanda-tanda yang Rasul beritakan kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat. Sebab itu barakallahu fikum ketika penguasa di masa Ibrahim alaihissalam an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah azza wa jal kisahkan alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih Tidakkah kalian melihat bagaimana ada seorang yang Allah berikan kekuasaan, kepemimpinan itu mendebat Ibrahim, mendebat Ibrahim. Dalam perihal perdebatannya yang pertama ialah ketika Ibrahim alaihissalam berkata, "Rabbi yuhyi wa yumiit." Rabku yang menciptakan aku, yang mengatur segala urusanku, yang aku sembah itu ialah zat yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Maka penguasa di waktu itu yang merasa congkak, demikian pula sombong dan merasa ada kemampuan, dia pun membantah Ibrahim Qala ana uhyi wa umid. Kalau perihal menghidupkan mematikan aku juga bisa. Perihal menghidupkan dan mematikan aku juga bisa. Dan Ibrahim pun memukul telak dengan argumen digiring kepada sebuah argumen yang di situ tidak bisa menjawabnya. Yang di situ harus diam dan tidak bisa untuk berkutik ketika Allah Azza wa Jal sebutkan manakala perdebatannya di situ dari sisi Rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa yumit qala Ibrahim fa innaha ya'ti bi syams min al-masyriq ati biha min al-maghrib Allah Azza wa Jal zat yang menerbitkan matahari dari arah apa? timur kalau memang Anda mampu dan kuasa seperti yang ada pada kekuasaan Allah, tolong terbitkan dari mana arah? Barat dan ladzi kafar. Diamlah dia dan dalam kondisi tidak mungkin untuk kemudian menuturkan tentang apa? Menuturkan tentang argumen lagi kecuali harus diam seorang yang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum tentang tulu syams min maghribiha terbitnya matahari dari arah barat merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan salah satu pertanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tentang asyratus saah. Pertanda tentang E, datangnya dan tibanya hari kiamat wa asbah dzalik dan yang lainnya mimma sahabihi an-naqlu dan yang lainnya yang di sana banyak dalil-dalil yang dinukil dari hadis-hadis Nabi yang di situ riwayatnya sahihah, riwayatnya sahihah. Kemudian berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya qala asy syarh qala rahimahullah dalam syarahnya qala al-amru tsalits poin yang ketiga yang diruntut oleh penulis dalam hal ini Ibnu Qudamah untuk memberikan contoh dari sekian banyak contoh-contoh yang menunjukkan bahwa kita itu diperintahkan untuk mengimani apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara gaib yaitu tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Kenapa dalam bab ini bahwa muallif memilihnya salah satunya bahwa ini merupakan khabar amma sayaqa sebuah kejadian yang akan terjadi sebuah kejadian yang akan terjadi dan dia waqi'un la mahala dan pasti kejadiannya sebuah berita yang dikatakan akan terjadi tetapi pasti terjadi sebab itu tidak mungkin perkara ini kecuali berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tiada lain terhadap berita-berita yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita membenarkan. Kita membenarkan. Qala al ashratu jam'u syarat wa lughatan al-alamah wa lughatan alamah. Adapun asyratu itu jamak daripada syarb. Jamak daripada syarb secara bahasa, secara tinjauan bahasa bahwa makna syarb di sini ialah alamah tanda sebagai pertanda. Wasa'ah adapun yang dimaksud dengan saa, kiamat asyrat tanda-tanda. Adapun as di sini kiamat dan yang dimaksud dalam lughah al-waqt. Kalau as-sa'ah ditinjau dari sisi bahasa dia waktu. Seperti sa'at minan nahar, waktu dari waktu siang hari, sa'ah minan lain, waktu dari waktu malam. Eh, Fabarakallahu fikum seorang kadang dalam hal kehidupannya maka dia akan berbincang dalam perihal apa waktu apakah dia mengatakan e, tunggu saya dalam waktu sesaat tunggu saya dalam barang e, sekejap ini semua menunjukkan kepada sisi makna lughah yaitu as-sa'ah lughatan al-waqt awil hadir minhu awil hadir minhu atau yang dimaksud ialah waktu yang sedang berjalan. Atau yang dimaksud adalah waktu yang sedang berjalan. Waktu atau waktu yang sedang berjalan. Wal muradu biha, eh, wal muradu biha huna tetapi yang dimaksud dengan asyratus sa'ah tanda-tanda waktu yang dimaksud di sini dalam pembahasan kita sekarang ialah al-qiyamah yaitu masalah kiamat, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yaitu tanda-tanda yang menunjukkan jika di sana terjadi maka telah dekat dan tibanya ataupun akan tibanya kiamat. Fa asyratu sa'ah syar'an adapun secara tinjauan syariat adapun tinjauan syariat bahwa yang namanya as-sa'ah yang namanya kiamat ialah al-alamatu ad-dalatu ala qurbi yaumil qiyamah. Yang dimaksud dengan asyratu sa'ah ialah tanda sekian banyak tanda yang menunjukkan akan dekatnya tibanya kiamat, akan dekatnya hari kiamat. Yang dimaksud dengan asyratu sa'ah ialah tanda yang menjadi penanda yang menunjukkan tentang akan dekatnya hari kiamat, akan dekatnya hari kiamat. Qala Allah Ta'ala dalam hal ini barakallahu fikum salah satu ayat yang disebutkan oleh syarah yaitu pensyarah dalam bab ini ialah Syekh Muslimin rahimahullah untuk uh, membuktikan bahwa yang dimaksud dengan asyratus saah ialah tanda-tanda tentang akan dekatnya kiamat, tanda-tanda tentang dekatnya kiamat, ayat yang tersebut dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-18. Qauluhu ta'ala fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali as-sa'ah tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali as-sa'ah apa itu tiyahum baghtatan agar datang dengan tiba-tiba agar datang dengan tiba-tiba yaitu kiamat faqad jaa asyratuha dan telah datang tanda-tandanya. Telah datang tanda-tandanya. Wa dzakara muallif min asratis saa ma ya'ti dan penulis yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan tentang sekian banyak tanda-tanda kiamat yaitu tanda yang menunjukkan telah dekatnya telah dekatnya Eh, kejadian ataupun tibanya hari kiamat. Di antara tanda yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang pertama ialah khurujud dajjal, khuruj ad-dajjal, tentang keluarnya dajjal. Ad-dajjal lugatan sirah mubalaghah min dajli Secara sisi bahasa, tinjauan bahasa, makna bahasa, dajjal itu merupakan sirah mubalaghah yaitu susunan kata yang menunjukkan kepada makna lebih makna yang melampaui makna yang lebih berlebihan mengandung makna kepada berlebihan yang asal daripada dajjal ialah ad-dajlu ad-dajlu kata dajjal itu dari ad-dajlu wa huwa Adapun artinya ialah al-kadzib wa tamwi. Adapun artinya dajlu ialah al kadzib wa tamwi. Bohong, dusta dan juga mengandung kepada makna barakallahu penipuan. Sebab itu barakallahu fikum kadang seseorang karena jago bohong, jago menipu dikatakan dajjal kamu kan demikian. Tetapi sesungguhnya juga tidak boleh untuk kita katakan dia dajjal eh, dalam eh, barakallahu fikum eh, khitab yang mungkin langsung kepada seorang mengatakannya. Tetapi ibarat ini sebuah ibarat yang barakallahu fikum digunakan oleh para ulama hadis misalnya untuk menyimpulkan biografi seorang. Kita mengenal bahwa hadis itu ada periwayatnya. Hadis itu ada periwayatnya mata rantai yang menghantarkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu setelah para sahabat tabiin tabiut tabiin itu ada namanya rawi-rawi periwayat hadis sampai terkumpul kepada barakallahu fikum berakhir kepada para pengumpul hadis seperti Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, demikian pula Imam Nasai atau e, dalam hal ini Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka para ulama yang kemudian mengumpulkan hadis. Mereka para ulama yang mengumpulkan hadis. Nah, rawi-rawi tadi, periwayat-periwayat tadi, maka di sana ada para ulama yang mereka punya keahlian tersendiri yang membedangi dalam membiji, menilai pribadi orang. Sebab itu barakallahu fikum dalam sebuah kepentingan untuk e, mengenali orang siapa dia, dia itu orang yang baik apa tidak karena dia pembawa agama, Itulah yang disebut terkadang dalam Islam menghibah itu dalam waktu tertentu boleh. Menghibah yang asalnya muharram, ghibah itu asalnya muharram, asalnya perkara yang tidak boleh. Fabarakallahu fikum. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Salah satunya ialah seorang manakala e, untuk mengetahui tentang biografi seorang di mana dia posisinya sebagai pembawa agama. Pantaskah, layakkah? Demikian pula e, apakah dia termasuk golongan orang-orang yang diterima dalam periwayatannya kalau hadis atau di zaman kita misalnya dia termasuk orang-orang yang pantas untuk misalnya diambil ilmunya didengarkan tentang misalnya kajiannya fabarakallahu fikum itu di zaman dahulu uh, ada istilah para ulama yang disebut dengan sisi ilmu dalam uh, mustalah atau ilmu dalam masalah bidang hadis dengan apa yang dikatakan al jarhu wa ta'dil al jarhu wa ta'dil yaitu uh, para ulama yang mereka bangkit mengkritisi biografi orang mengkritisi biografi orang Fabarakallahu fikum. Kenapa diperlukan? Karena memang hadis tidak sembarangan. Sebab itu berkata Ibnu Mubarak, "Laula sanad laula sanadu," kata beliau, "as-sanadu min Mempelajari tentang orang-orang yang membawa agama ini, mengetahui pribadi-pribadi para pembawa ilmu Rasul, ilmu agama Islam, itu bagian agama kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala as-sanadu minad din laula sanadu kalaulah seorang tidak memandang dalam menerima hadis Nabi dalam menerima ilmu agama dalam menerima penukilan-penukilan ilmu tafsir ilmu hadis dan seterusnya tanpa diketahui siapa yang membawa dan dari mana asal muasalnya lama qala man ma sya'a sya' maka akan berbicara setiap orang apapun yang dia kehendaki. Seorang akan berbicara dengan apa yang dia bicarakan dan pihak siapa saja pun yang akan berbicara. Pihak siapapun yang akan berbicara. E, sebab itu salah satu penyebab daripada hadis kadang-kadang dilemahkan salah satunya ialah karena kritikan periwayat yang ada dalam hadis tersebut. Misalnya seorang rawi meriwayatkan hadis, kemudian para ulama mengetahui tentang e, biografinya dan ternyata si fulan yang meriwayatkan hadis ini ada catatan. Catatannya misalnya karena kelemahan, kelemahan dalam masanya hafalan atau kadang-kadang catatannya mungkin buruknya dia dalam perkara barakallahu fikum tentang agamanya misalnya dia seorang yang dikatakan ahli bid'ah atau dikatakan buruknya perangai, contohnya kebohongan, kedustaan, dia pendusta, dia pembohong. Dan para ulama barakallahu fikum untuk mengenali bahwa si fulan itu apakah orang yang jujur, apakah dia itu pembohong, tidak cukup dengan bertatap muka sekali. Tidak cukup dengan bertatap muka sekali. Karenanya barakallahu fikum di kalangan sebagian ulul ilmi, di kalangan sebagian ulul ilmi di kalangan ahli hadis itu ada orang yang betul-betul disegani, disegani. Sebab itu majlisnya kalau datang begini untuk menghadiri majlis si fulan seperti salah satu contohnya ialah uh, Yahya bin Ma'in, mereka dalam kondisi yahab yaitu um, takut dalam kondisi sangat menghormati untuk tidak mendapat yaitu penilaian yang buruk hadir di majlisnya. Ya main seorang harus dalam kondisi siap. Apa yang akan dihafal, catatannya disiapkan supaya di situ dalam majlis tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan sebuah kritikan. Fabarakallahu fikum kadang demikian. Nah, ketika seorang dalam kondisi barakallahu fikum ketemu hanya sekali dalam majlis, tiba-tiba dia mengatakan menyandarkan dirinya bahwa saya muridnya fulan, saya muridnya Syekh Fulani dan saya berjumpa saya mu'anakah, bersalaman dengan memeluk badannya, berarti itu guru saya dan e, sekali pertemuan memberikan wajangan-wajangan yang banyak kepada saya. Tetapi apakah sang guru akan mengatakan, iya dia muridku, iya dia orang yang saya kenal? Belum tentu. Bahkan kadang 10 tahun seorang kadang mungkin belajar di seseorang, seorang alim kemudian datang kepadanya mungkin puluhan tahun ada seorang bisa saja sang alim tadi mengatakan saya tidak kenal dengan dia. Saya tidak kenal apa? Dengan dia. Atau dikatakan si fulan la yu'raf haluh. Dikatakan si fulan ini tidak dikenali keadaannya. Loh, dia 10 tahun di sisi Anda ya Syekh misalnya begitu. Iya, tapi saya tidak tahu. Eh, dia hanya duduk, dia hadir, dia hanya datang, dia hanya mencat begitu, tetapi kondisi yang hakikatnya saya tidak tahu. Fabarakallahu fikum. Eh, disitulah sesungguhnya para ulama tidak kemudian bermuda-muda dalam masalah penukilan riwayat yaitu siapa-siapa yang mereka pantas membawanya. Siapa-siapa yang mereka pantas membawanya. Bahkan barakallahu fikum untuk mengetahui biografi itu kadang-kadang harus melalui sebuah perjalanan. Di antara contohnya ialah diajak safar. Monggo, artinya bisa diterapkan untuk mengenal kepribadian orang itu kadang-kadang diajak safar bepergian bareng. Kalau pas di rumah dalam kondisi di tempat tinggal itu kadang-kadang belum muncul. Kelihatan berbagi kalau punya sesuatu, kelihatan seperti seia sekata, kelihatan seperti dia barakalafikum e, eh, ringan tangan gampang bantu. Tapi kalau pas diajak safar barakalafikum kadang orang muncul aslinya. Kok dia itu kalau pas di rumah kok luar biasa, tapi pas safar seperti apa menutup diri kemudian dia tidak mau barakallahu fikum eh, keadaannya yaitu menghormati orang lain kemudian gampang diajak musyawarah misalnya begitu karena dalam safar kadang-kadang membutuhkan kepada apa permusyawarahan Nabi memerintahkan agar ketika seorang bertiga melakukan perjalanan satu yang diangkat menjadi apa menjadi apa menjadi amir karenanya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Darda ini buka. aku mencintaimu. Wa ini araka annaka rajulun dhaif. Aku mencintaimu, tapi aku memandang padamu ada kelemahan. Maka dikatakan pada tak ta'muranna nain. Kalau kamu pergi bertiga, janganlah kamu menjadi amirnya. Sementara kita, kita ini kalau bepergian misalnya bersepuluh, berdua puluh, berempat, berlima, kemudian telah diangkat ini siapa amirnya? Si bulan. Kan begitu ya. Berjalan. Setelah sampai tiba mungkin pada pertengahan jalan, pertengahan perjalanan, rata-rata semua kita ingin jadi amir. Kan begitu ya. Diatur nggak mau. Gimana? Eh, saya harus begini. Yang satu gimana? Saya harus begini. Masing-masing keras kepala. Masing-masing bertahan dengan apa yang diinginkan. Nah terus fungsinya amir untuk apa? Kan begitu ya. Fungsinya amir untuk apa? Fabarakallahu kalafikum. Eh, dalam bab ini kadang seorang dengan safarnya, seorang dengan apa? safarnya dan itu tidak cukup kemudian sekali dua kali tidak cukup apa sekali dua kali contoh yang lain ialah kadang-kadang diajak muamalah jual beli dan itu pun juga tidak sekali dua kali tidak sekali dua kali diajak jual beli pinjam meminjam di situ baru seorang ketahuan apakah dia jujur apakah dia termasuk orang yang dikatakan pendusta barakallahu fikum di situ bahwa terkadang para ulama menggunakan menggunakan si fulan ketika dia dalam mendustakan hadis Nabi itu kelewatan, kemudian dia membuat kalimat-kalimat yang disandarkan kepada Nabi untuk memangsa yaitu barakawatiku mengikat hati orang supaya tertarik dengan ajarannya, maka dia siap berbohong untuk mengatakan sesuatu atas nama Nabi. Ya di zaman kita sekarang, semua orang manakala dikatakan ini hadis Nabi, siapa yang tidak mengatakan untuk mengatakan bahwa kalau itu hadis Nabi maka kami ikut. Kalau itu hadis Nabi maka kami ikut. Di masa-masa kita sekarang, walhamdulillah banyak perkembangan yaitu di mana seorang ketika dikatakan ini hadis Nabi, maka mereka dalam kondisi apa? seksama mendengarkannya, yaitu barakallahu fikum sangat memperhatikannya. Tanpa melihat apakah ini hadisnya palsu, hadisnya lemah, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan apakah tidak. Yang penting ini mengatakan hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam buku-buku ditulis. Tidak malu mereka menyandarkan bahwa ini eh, sahabat fulan yang berkata, Nabi berkata demikian, kemudian dikatakan hadis ini riwayat Bukhari Muslim, padahal Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Untuk melariskan apa? Melariskan ajarannya, melariskan apa? Ajarannya. Fabarakallahu fikum, disitulah yang sesungguhnya eh, para ulama ketika bangkit dan ketika mendapati pada pribadi seorang dalam kondisi kedustaannya luar biasa, maka dikatakan fulanun dajjalun. Fulan dikatakan dia dajjal karena pembohongnya, penipunya sudah luar biasa. Sekian banyak orang termakan dengan kebohongan dan penipuan-penipuan yang dia lakukan. Semakala wa adapun syariat rajulun mumawwah rajulun mumawwah. Yang dimaksud dalam bab syariat seorang Dajjal itu seseorang, seseorang laki-laki. Tetapi dia penipu berat. Tetapi dia pembohong ataupun penipu berat. Adzan jam berapa? bukan dua. Baik. Yakhruj fi akhir zaman. Jadi dikatakan Dajjal ini seorang laki-laki. Seorang laki-laki tetapi dia penipu. Dia apa? Penipu. Akan keluar di akhir zaman akan keluar di akhir zaman, munculnya di akhir zaman. Ya da'ir rububiyah. Dia mengaku punya kemampuan sifat rububiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu mencipta barakallahu menyembuhkan orang sakit begitu. Dia mengaku sebagai sosok yang mampu barakallahu mendatangkan tentang sifat-sifat yang dikatakan rububiyah wa khurujuhu sabitun bisunnah wal ijma'. Adapun munculnya dajjal, ketetapannya, ketetapan tentang berita munculnya dajjal, akan keluarnya dajjal itu berdasarkan sunnah yaitu hadis dan juga ijma. Sepakat para ulama dalam bab ini. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa mamin nabiyyin illa anggaraba ummatah atau kaumah. Tidaklah setiap nabi yang Allah utus kecuali nabi tadi memperingatkan tentang bahayanya dajjal. <clears throat> Tapi ada sebagian orang mengatakan dajjal itu hanya sifat. Dajjal itu tidak ada hakikatnya. Dajjal itu tidak ada hakikat, dia hanya sifat. Kebohongan, kedustaan, penipuan, begitu. Sama juga dikatakan setan. Setan itu hanya <clears throat> sifat, <clears throat> Bukan wujud. Yaitu sifat yang mengajak kepada keburukan. Sifat yang dikatakan mengajak kepada keburukan. Tidak mengakui adanya apa? Wujud daripada makhluk-makhluk gaib. Adapun tentang perihal bahwa akan keluarnya, akan munculnya Dajjal, <clears throat> disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa ketetapannya itu berdasarkan kepada sunnah yaitu hadis dan juga ijma. Sepakat para ulama dalam bab ini. Sepakat para ulama dalam bab ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Nabi bersabda <clears throat> Qulu <clears throat> Berdoalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnati al mahya wal mamat rawahu muslim di sebutkan bahwa Nabi memerintahkan berdoalah kalian dengan memohon ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dari azab jahanam aku berlindung kepadamu dari azab al-qabr azab kubur aku berlindung kepadamu dari azab atau fitnah masih ad-dajjal dikatakan masih mamsuh al-ain al-masih dikatakan mamsuh al-ain yaitu buta mata sebelahnya, buta mata sebelah dan kebutaannya itu bukan kebutaan yang wajar. Artinya kalau kita melihat orang itu kalau buta kadang-kadang kan tidak menakutkan. Jika butanya wajar. Bahasa kita mungkin butanya rapi kan begitu ya? Buta tapi butanya rapi. Ada orang kadang butanya itu mengerikan. Termasuk dalam hal ini dajjal dikatakan uh, awarul Dia buta mata sebelah. Dikatakan ka'annahu inabatun tawfi'ah. Jeleknya pandangan yang ada pada muka Dajjal tadi bahwa butanya itu dikatakan matanya itu keluar, tak ubahnya seperti biji ataupun buah apa? Buah anggur. Seperti buah anggur. Kemudian <clears throat> eh, dalam hadis ini dikatakan wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan aku berlindung dari fitnah Eh, kehidupan dan kematian. Hadis diriwayatkan Muslim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minhu fi shalah dan Nabi berta'awud tentang hal ini dalam perkara salat. Hadis muttafaqun alaih wa ajma'al muslimun ala khurujih dan para ulama sepakat tentang akan keluarnya yaitu munculnya. Dan sesungguhnya pada hadis ini terdapat e, pelajaran yang cukup penting Mungkin e, penjabaran pada kesempatan kali ini tidak memungkinkan untuk kemudian kita e, panjang lebarkan yang di mana Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk taawud min arba berlindung dari empat perkara berlindung daripada empat perkara dan barakallahu fikum itu di penghujung daripada solat, di penghujung daripada solat sebelum salam ba'da tasyahud. Ba'da apa? At-tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Empat hal itu yang dimana Nabi SAW e, mengajarkan kepada umatnya agar seorang ketika sebelum salam selesai yaitu berdoa membaca tasyahud atau at-tahiyatulillah ila akhiri e, doa tasyahud untuk berdoa berlindung kepada Allah dari empat hal yang tersebut dalam hadis yang baru saja kita bacakan. Karenanya disebutkan bahwa dalam hadis yang riwayatnya muttafaqun alaih, beliau berlindung dari empat perkara tadi. Beliau berlindung dari empat perkara tadi. Taib, kisah tentang keluarnya Cukup <laughs> Kisah tentang keluarnya insya Allah mungkin kita bacakan pada pertemuan yang akan datang yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah eh, secara singkat yang ada pada kisah tentang muncul dan keluarnya Dajjal dan kembali barakallahu fikum eh, apa yang disebutkan muallif rahimahullah apa yang disebutkan muallif rahimahullah kembali diangkat dalam bab tentang perkara akidah yaitu perihal iman bima akhbar bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani dengan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena termasuk perihal yang harus diyakini seorang ketika mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh abduhu wa rasuluh hamba Allah dan rasulnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala abdun fala yu'bad rasulun fala yukadzab dia itu seorang hamba Allah maka janganlah disembah janganlah dikultuskan tetapi dia seorang rasul bukan manusia biasa walaupun banyak walaupun banyak yaitu ayat maupun hadis di situ mengatakan ana basyarun mithlukum ana basyarun mitlukum fabarakallahu hal itu tidaklah bertolak belakang bahwa beliau seorang rasul kewajaran manusia di mana beliau kadang lupa kewajaran manusia beliau juga menikah kewajaran beliau sebagai manusia beliau juga makan beliau juga tidur beliau juga barakallahu mengalami sakit dan seterusnya tetapi sisi basyariahnya itu ada nilai keutamaan yang ada pada beliau bahwa beliau seorang seorang rasul seorang apa rasul Sebab itu termasuk uh, tuntutan daripada makna Rasulullah ialah apa? Tasdiquhu fima apa? Akhbar. Membenarkan segala perkara yang diberitakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan catatan ialah berita yang memang ketetapannya dalam hadis itu dipertanggungjawabkan. Berita yang ketetapannya dalam hadis itu dipertanggungjawabkan. Fabarakallahu fikum. Tentunya dalam doa empat tadi yang terkait mungkin fitnah al-mahya, fitnah al-mamat, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Tentunya manusia diuji dengan berbagai macam fitnah yang dihadapkan dengan sekian banyak fitnah. Karenanya termasuk barakallahu fikum sebagai tempat perlindungan seorang agar tidak terseret dengan sebuah fitnah yang sedang uh, muncul atau yang sedang menebar seorang untuk memperbanyak dalam bab ini ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan eh, sore hari ini. Mudah-mudahan eh, Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan, demikian pula taufik kepada kita, petunjuk kepada kita, keteguhan dalam rangka untuk tetap kita berpegang kepada tarekatus Salaf apa yang difahami oleh salafuna saleh wallahu alam bisawab demikian kita cukupkan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh